Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Ha'iyah yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita akan melanjutkan apa yang beliau sampaikan kemarin seputar beriman terhadap hari akhirat. Beriman terhadap hari akhirat merupakan perkara yang wajib yang harus seorang hamba mengimaninya. Tidak boleh seorang pun mengingkari tentang hari akhirat tersebut. Karena tidak ada yang mengingkari hari kebangkitan kecuali orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir artinya orang-orang kafir mereka beranggapan berkata berdusta mereka mengatakan bahwasanya apa mereka enggak akan dibangkitkan lagi katanya mereka enggak akan dibangkitkan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bala warabi, bahkan demi Rabbku la tub'atsunna sungguh kalian akan dibangkitkan Thumma latunabbaunna kemudian akan dikabarkan bima amiltum dengan apa yang dahulu kalian kerjakan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang seperti itu bagi Allah taala adalah perkara yang mudah. Sudah kita lewati pembahasannya ya menciptakan sesuatu yang enggak ada aja mudah apalagi cuma mengulangi. Lebih mudah lagi kan itu. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk nah mengembalikan. Kita lanjutkan apa yang kata beliau di sini. Wal imanu bil yaumil akhir halaman 160 itu ya. Wal imanu bil yaumil akhir dan beriman terhadap hari akhirat minal imani bil ghaib termasuk beriman terhadap perkara ghaib Maksudnya apa? Maksudnya perkara yang kita belum melihatnya, belum menyaksikannya. Jadi perkara yang ghaib. Fal imanu bil ghaibi huwa ahadu arkan iman. Maka beriman terhadap perkara ghaib, perkara yang enggak nampak, itu merupakan salah satu rukun-rukun iman. Bal huwal iman bahkan dia itu sendiri adalah iman. Fal imanu billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi minal imani bil ghaib. Maka beriman kepada Allah dan terhadap apa? Beriman terhadap nama-namanya, sifat-sifatnya, merupakan beriman terhadap al-ghaib, terhadap perkara ghaib. Li'annana lam narallaha subhanahu wa ta'ala. Karena kita semuanya belum pernah dan bisa dikatakan tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti dari kiamat kita mampu atau tidak melihatnya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala mereka sendiri melihat langsung nah barakallahu fikum oleh karena itu segenap para sahabat saat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yamal kiamat, Apakah nanti kita di hari kiamat bisa melihat Rabb kita? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Hal tudaruna, au hal tudamuna, fi ru'yatis syams laysa dunah hasahat, au fi al qamar laylatul badr, qalu, la ya Rasulullah. Apakah membuat kalian bahaya, berdesak-desaan, antri, Ketika kalian melihat matahari yang bawahnya enggak ada awan, kemudian melihat bulan purnama yang sangat terang benderang, apa kalian antri desa-desaan? Kan tidak. Kata mereka, "Qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Inna Innakum satarawna rabbakum kadzalik." Nah, dalam riwayat yang lain, Inna "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Nah, artinya apa? Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Bulan purnama ketika kalian melihat, kita melihat bulan purnama, antri atau tidak? Tidak antri. Desak-desakan atau tidak? Tidak. Bebas mau dari arah yang mana saja. Menunjukkan bahwasanya ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Maksudnya penyerupaan di situ, cara melihatnya ya, bukan zat Allah seperti zat bulan, tapi cara melihatnya seperti cara melihat bulan, enggak antrian, enggak desa-desaan. Mahum insyaallah ya, seperti itu maksudnya. Nah, jadi kita semuanya akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dua tempat. Pertama, fi Urusatul qiyamah, yaitu di hari kiamat kelak. Yang kedua di surga. Yang kedua di surga itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Dalam rangka menyelisih siapa? Menyelisih orang-orang sufiah. Kalau orang-orang sufiah mereka mengatakan bahkan di dunia pun bisa melihat. Kenapa? Karena akidah mereka apa kemarin? Akidah keyakinan orang Sufiyah, Ittihadiyah Al-Hululiyah. Hati-hati itu. Ittihadiyah itu meyakini Allah Taala menyatu dengan makhluknya. Berbahaya itu. Jadi Allah Taala menyatu dengan makhluknya. Makhluk itu ya Allah gitu loh. Allah ya makhluk itu. Itu ittihadiyah. Tapi ke Al-Hululiyah mirip. Al-Hululiyah mengatakan Allah Taala di dalam makhluk. Enggak mengatakan makhluk itu Allah, tapi di dalam makhluk ada Allah. Bayangkan. Mirip. Oleh karena itu setiap kali antum melihat makhluk yaitu Allah gitu loh. Akhirnya tidak mereka apa Allah Taala bisa dilihat di dunia. Allahu musta'an. Kemudian kelompok sesat yang berikutnya Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini Allah Taala tidak bisa dilihat selama-lamanya. Di dunia tidak mungkin, di akhirat pun enggak akan bisa dilihat kata orang-orang Mu'tazilah. Nah, mereka berdalilkan dengan apa? Lantaroni. Ayat yang simpel itu mereka gunakan untuk apa? Kesesatan mereka. Lantaroni. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta agar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar diperlihatkan agar nampak gitu, Allah Taala mengatakan lantaroni. Sungguh engkau tidak akan bisa melihatku. Maksudnya bagaimana? Di dunia. Paham ya? Kenapa? Karena buktinya ketika Allah Taala menjanjikan kalau nanti gunung itu tetap dalam keadaan seperti semula, niscaya engkau akan melihatku. Itu kan? Tapi ternyata ketika Allah Taala baru menampakkan sedikit saja, nah barakallahu fikum langsung apa? Langsung gunungnya hancur. Nabi Musa alaihissalam jatuh tersungkur pingsan. Menunjukkan belum diberikan kemampuan. Bukan berarti nggak bisa dilihat. Bisa dilihat, hanya saja manusia di dunia belum diberi apa? kemampuan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Berikutnya, wal imanu bil malaikati minal iman bil ghaib. Beriman terhadap para malaikat merupakan beriman kepada perkara yang gaib karena para malaikat kita juga tidak pernah melihatnya, tidak pernah nah barakallahu fiikum melihat langsung itu enggak pernah. Bahkan apa barakallahu fiikum sifat-sifatnya saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Nah, ada malaikat mungkar, nakir, malikun, kemudian Harut, Marut, ya enggak? Israfil, Mikail, Jibril. Na barakallahu fikum. Naam, Israil itu la yathbut. Nama Israil, malaikat pencabut nyawa katanya Israil itu tidak sabit. Sehingga yang sahih siapa sih malaikat pencabut nyawa itu? Malakul maut. Malakul maut, bukan Israil. Kalau di pelajaran-pelajaran eh, biasanya di sekolahan umum itu nama pen, malaikat pencabut nyawa siapa? Israil katanya. Itu enggak benar itu ya. Yang sahih malaikat pencabut nyawa namanya adalah siapa? Malakul maut sebutannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah sungguh telah mewafatkan kalian malakul maut yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Jadi malaikat pencabut nyawa siapa? Malakul maut. Adapun malaikat nah barakallahu fikum Israfil yang ditugaskan untuk meniup trompet nanti kelak di hari kiamat. Kemudian apa barakallahu fikum malaikat Jibril atau Jibril, paham ya? Itu malaikat yang Na'am barakallahu fikum menurunkan wahyu atau mengantarkan wahyu kepada segenap para nabi dan rasul. Na'am. Kemudian Mikail ditugaskan untuk apa? Untuk apa? Mikail malaikat tugasnya ngapain? apa? Menurunkan hujan dan juga nah barakallahu fikum kegiatan yang lainnya, tumbuh-tumbuhan atau yang semisalnya. Intinya apa barakallahu fikum saudara tugasnya masing-masing. Mungkar dan nakir ditugaskan untuk menanyai si mayit dalam kuburan. Ya enggak? Malik malaikat penjaga apa? neraka. Ridwan itu lain juga. Ridwan penjaga surga, itu malaikat penjaga surga katanya Ridwan itu juga juga enggak sabit dalilnya na barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa kita lihat di sini. Wal imanu bil jin wasyayatin minal iman bil ghaib. Beriman dengan adanya jin dan setan itu merupakan beriman merupakan apa beriman terhadap perkara ghaib karena enggak nampak jin dan setan enggak nampak barakallahu fikum nan oleh karena itu jangan sampai kita semuanya apa memiliki jiwa yang penakut Paham ya? Gelap-gelap sedikit takut. Oh, takut apa? Jin katanya. Takut setan. Jangan. Mereka itu kalau kita semakin takut, justru mereka nakut-nakutin. Tapi kalau kita berani, insya Allah bismillah enggak diganggu. Paham ya? Nah, karena apa? Allah Taala sudah menyatakan innama dzalikumus syaitan yukhawifu auliyaah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya apa? Mereka-mereka itu para setan yang menakut-nakutin wali Allah. Jangan kalian takut pada mereka, takutlah tak kata Allah Taala. Jika kalian benar-benar beriman, jadi takutnya hanya kepada Allah Taala. Gak perlu antum takut kegelapan. Wah gelap ini ada ada jin, ada gedruwo katanya. Atau yang semisalnya gak perlu. Bismillah. Allah, soalnya gak ada masalah. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi kalau takut kegelapan, pohon besar, kemudian takut ada penunggunya katanya jembatan kira-kira angker, takut ada penunggunya bismillah. Sudah belajar permasalahan masalah tauhid, kuatkan tauhidnya. Nah, barakallahu fikum jangan takut sama jin dan juga setan. Ikhwan fid din azza wa jalla, kita lihat di sini. Wal imanu bima yakunu fi akhir zaman mimma akhbara anhu nabi sallallahu alaihi wasallam min al iman bil ghaib. Ini penting juga. Beriman dengan perkara-perkara yang akan terjadi nanti di akhir zaman dari perkara-perkara yang Rasulullah kabarkan merupakan beriman terhadap apa perkara gaib seperti apa adanya Ya'juj dan kemudian Dajjal kemudian apa barakallahu fikum enam kejadian-kejadian yang luar biasa paham ya di akhir zaman kelak mengenai tanda-tanda hari kiamat itu semuanya harus kita yakini Semuanya kita harus meyakini, yang enggak boleh kita mengingkarinya. Kenapa enggak boleh mengingkarinya? Karena perkara ini Rasulullah tidaklah berucap kecuali dengan apa? Wahyu yang Allah Taala wahyukan kepadanya, bukan dari hawa nafsu, bukan dari hawa nafsu. Oleh karena itu sangat disayangkan para dai kemarin yang kita lewati, dukun berkedok dai. Sebenarnya dukun dia meramal itu. Nanti tahun sekian sekian akan terjadi dukun, misalkan Tahu dari mana? Memang benar dukun itu tanda hari kiamat benar. Cuman nastikannya itu loh. 15 eh, Ramadan katanya. Berapa hari lagi ini ya? <laughs> Allah musta'an. Jangan percaya pada kalau, walaupun dia LC, MSC, mau gelarnya apapun kalau sudah meramal seperti itu kita katakan dukun. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, walaupun apa? Dukun berkedok dai tadi itu. Masa bisa 15 Ramadan akan terjadi seperti ini seperti ini? Guncangan yang sangat dahsyat karena apa? Karena ada pecahan meteor dari langit jatuh ke bumi akhirnya benturannya itu menimbulkan dukun katanya. Itu dari mana gambaran seperti itu? Allah musta'an. Jangan tertipu barakallahu fikum. Karena banyak orang yang imannya lemah itu tertipu, takut itu loh, gelisah mereka. Wah, ini kami baru-baru kemarin menikah ini sudah mau hari kiamat atau 15 Ramadan. Allah musta'an. Banyak yang mereka gelisah, bagaimana ini? Bagaimana kita katakan jangan percaya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW yang menyatakan di dalam hadis yang sahih harus kita percaya. Adanya dajjal, Ya'juj wa Ma'juj itu benar adanya. Tapi kalau perkiraan-perkiraan bahkan dipastikan 15 Ramadan tahun sekian tahun sekian. Dulu pernah ingat gak antum kira-kira tahun 99 bulan 9 jam 9 <laughs> tanggal 9 pernah dengar enggak kisah seperti itu mana kadzabun para pendusta mana katanya hari kiamat katanya hari kiamat benar sudah dekat cuman katanya wallahu a'lam sudah selesai nah karena, karena Allah taala sudah menyatakan yas'alukan natu 'anis sa'ah qul inna ma 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'anna as-sa'ata takunu qariba barakallahu fikum manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat katakanlah hari kiamat itu ada di tangan Rabb maksudnya bagaimana yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak tahu bisa jadi hari kiamat datang dalam waktu dekat memang disebutkan dalam sebuah riwayat terjadi pada hari Jumat cuma Jumatnya kapan wallahu a'lam sudah selesai selamat daripada meramal kemudian menghayal kemudian men, nah, menebak kemudian atau yang semisalnya berbahaya Nah, yang kita persiapkan itulah yang paling kita kuatkan. Karena apa? Datang dalam suatu hadis yang sahih ada seorang badui, seorang badui ma'ruf yang biasanya tinggal di pelosok-pelosok gunung yang biasanya dia jaranglah mengenal kehidupan kota. Jadi kalau ngomong itu enggak ya Rasulullah itu yang Muhammad itu. Tanya, Terkadang seperti itu ya. Dia nanya, "Nah, barakallahu fikum, kapan datang hari kiamat? Mata saat Kapan datang hari kiamat?" Apa kata Rasulullah? Ma'adatalaha. Apa yang sudah kamu persiapkan untuknya kok nanya-nanya hari kiamat? Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya persiapan itu yang penting. Bukan nanya kapannya. Kita yakin hari kiamat pasti akan datang. Kapannya wallahu a'lam. Persiapan itu yang kita persiapkan barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Wal imanu bima waqa'a 'alal umam al-madiyah lam narah. Dan beriman terhadap perkara-perkara yang terjadi pada umat-umat terdahulu kita juga nggak melihatnya walakinnahu minal imani bil ghaib akan tetapi itu merupakan beriman terhadap perkara ghaib seperti kisah apa kisah terdahulu nah barakallahu fikum nam kaum samud ya kan kemudian kisah nabi nuh kisah kita terdahulu kita nggak pernah melihatnya tapi kan disebut dalam Al-Qur'an harus kita yakini kebenaran nah kebenarannya dan juga keberadaannya Imam imma madiyatun wa imma mustaqbalatun. Ini penting. Perkara gaib itu yang kita enggak menyaksikannya atau enggak melihatnya, imma madiyah yang telah lampau, telah terjadi, wa imma mustaqbalah, perkara yang akan datang. Seperti apa yang akan datang? Kisah Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal. Itu perkara yang akan datang semua nanti. Karena nah barakallahu fikum kalau orang-orang itu hanya meramal hanya memperkirakan itu mereka nggak mengingat yang dajjal, Ya'juj Ma'juj. Karena setelah dajjal itu masih ada Ya'juj Ma'juj. Ya enggak? Nah, jadi jangan sampai nah barakallahu fikum terbatas dengan pikiran mereka dikait kaitin corona. Wah, sekarang berubah zaman ini. Nah, kenapa? Salat-salat sekarang pada di rumah. Ini menunjukkan dekat dengan akhir zaman katanya. Barakallahu fikum penyebabnya bukan itu. Rasulullah itu ya ketika diutus tadi sudah mengatakan apa? bu'itu ana was-sa'ah Aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti ini kata Rasulullah. Jadi telunjuk digabungkan dengan jari tengah, jari tengah barakallahu fikum. Kemudian jaraknya bagaimana jaraknya ini? Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali barakallahu fikum. Nah, menunjukkan bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Cuman kapannya wallahu a'lam. Mohon insyaallah. Naam. Kita lihat kata beliau, fayajibul imanu biha, maka wajib beriman dengannya, dengan perkara-perkara gaib. Walihada qala subhanahu wa ta'ala fi awal surat Al-Baqarah. Oleh karena ini Allah Ta'ala menyatakan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini syahidnya. Alif Lam Mim. Itulah Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun dan sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang mereka beriman terhadap perkara ghaib perkara ghaib perkara yang ghaib harus kita imani baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi na'am barakallahu fikum kita lihat di sini bada'a bil imani bil ghaib eh, Allah Subhanahu wa taala mengawali dalam surat Al-Baqarah tersebut dengan beriman terhadap perkara ghaib Fa inkarul ba'tsi yalzam minhu inkarul iman billahi jalla wa ala wa inkarul malaikati wa inkaru kulli ma la yaqa' tahtal musyahadah fi hadhihi dunya. Kata beliau, maka mengingkari hari kebangkitan mengharuskan mengingkari apa? Mengingkari keberimanan dia kepada Allah taala dan mengingkari adanya para malaikat dan mengingkari perkara-perkara malaikat perkara-perkara yang apa yang tidak terjadi na'am barakallahu fikum tahtal musyahadah fi dunia. Di bawah apa? Persaksian kita nih muka bumi ini loh di dunia ini. Karena perkara-perkara yang na'am barakallahu fikum yang tidak terjadi atau perkara yang na'am barakallahu fikum terjadi itu kan ada yang kita saksikan, ada yang kita nggak menyaksikan. Paham ya? Nah, perkara-perkara terjadi yang sudah terjadi sejak dahulu kita nyaksikan nggak? Enggak nyaksikan umat-umat terdahulu. Nah, dan perkara yang akan terjadi nanti pun belum tentu kita nyaksikan. Karena kita nggak tahu kapan datangnya hari kiamat kan itu. Nah, mungkin kita sudah meninggal dunia terlebih dahulu. nah itu maksudnya. Kita lihat di sini, wahat hadza dahriyah wal malahidah wal musyrikin. Alladzina yakfuruna bil ghaib. Ini adalah ucapan dahriyah. Ucapan dahriyah itu kelompok sesat. Dahriyah itu kelompok sesat yang meyakini bahwasanya kehidupan ini hanya berputar pada masa. Masa itu siang malam, siang malam, siang malam meninggal dan nggak dibangkitkan lagi. Allah mustahil dahriyah kelompok dahriyah itu berbahaya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, sebagaimana ayatnya kemarin sudah kita lewati kan? Nah, barakallahu fiikum. Nah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ini. Nah, jadi mereka meyakini yang membinasakan kita ini dahr, masa. Jadi kalau sudah masa sudah habis, kita sudah meninggal sudah Nah, barakallahu fikum enggak dibangkitkan lagi. Ini ucapan yang tidak benar. Wal malahidah orang-orang yang mulhid, orang-orang yang mereka apa? meyakini tidak adanya apa? meyakini tidak adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ateis, orang-orang komunis, nah barakallahu fikum wal musyrikin dan orang-orang musyrikin. Alladzina yakfuruna bil ghaib yang mereka mengingkari perkara ghaib. Mereka nanti banyak bicara nanti kok bisa? Kenapa? Bagaimana? Nah, Allah musta'an. Fal imanu bil yaumil akhir yashmal kullama yakunu ba'dal maut. Beriman terhadap hari akhirat mencakup segala sesuatu yang akan terjadi setelah meninggal dunia. Karena setelah setelah meninggal dunia itu masih ada apa? Masih ada ritual-ritual. Paham ya? Masih ada kejadian-kejadian yang kita semuanya apa? harus yakin bahwasanya kejadian tersebut akan terjadi. Paham maksudnya ya? Kita niat Wa awwalu dzalika annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa sumiya 'alaihi turab wa ansarafa 'anhu nas Ini penting ini. Pertama kali pertama kali kehidupan setelah apa? Setelah dunia ini ada si mayit diletakkan di dalam kuburan. Kemudian tanah diratakan, dikubur, dimasukkan tanah diratakan coba bayangkan. Nah, wang ansarafa 'anhu nas kemudian manusia yang menghantar tadi itu, menghantar ke kuburan tadi pada pergi. Nah, setelah pergi ternyata apa? Wa innahu la yasma'u qara'an alihim. Si mayit dalam kuburan tadi itu mendengar gesekan-gesekan sandal mereka, bayangkan. Mereka enggak mendengar. Manusia yang mengantar tadi itu enggak mendengar apa yang dialami oleh si mayit dalam kuburan tadi. Tapi si mayit mendengar gesekan-gesekan sandal yang mengantar tadi itu yang pulang. Paham ya? Ini jadi menunjukkan alamnya beda. Walaupun sama-sama kuburannya di dunia, tapi alam mereka beda. Kuburan mereka di dunia enggak? Di dunia. Lokasinya kan di dunia, tapi alam mereka di dalam lain, gitu loh. Apa maksudnya ya? Alamnya di alam barzakh, jembatan antara dunia dan akhirat. Awal manazil akhirah. Paham ya? Awal dari tahapan-tahapan akhirat alam kubur. Kita lihat. Naam. Setelah itu apa? Yaqtihi malaikat. Datang dua malaikat fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yudlisani kemudian setelah didatangi dua malaikat mungkar dan nakir kemudian ruhnya dibalikkan pada jasadnya dan kedua malaikat tadi mendudukkan si mayat tadi hidupkan bayangkan itu nah kita di luar kuburan yang mengantar nggak menyaksikan tapi yang di dalam kuburan itu merasakan oleh karena itu ketika Rasulullah SAW lewat di suatu ketika di area perkuburan mendengar ada suara tangisan. Nah, barakallahu fikum. Ternyata apa? Dua orang yang ada dalam kuburan tersebut, yang satunya dulu senang, senang berbuat namimah, mengadu domba, naqlul kalam bainan nas ala jihadil ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia bertujuan untuk merusak hubungan manusia. Namanya namimah, naqlul kalam bainan nas ala jihati ala jihatil ifsad Nah, menukilkan ucapan di antara manusia dengan tujuan apa? Membuat kerusakan itu namanya namimah mengadu domba. Yang satunya ketika kencing di dunianya dia tidak pernah apa? bersuci dari nah barakallahu fikum air kencingnya tadi itu. Maksudnya apa? Sudah kencing langsung pergi. Nah, dia tidak bersuci. Akhirnya Rasulullah apa? mengambil pelepah kurma. Nah, barakallahu fikum dibelahlah menjadi dua. Ditancapkan masing-masing kuburan tersebut Seraya Rasulullah mengatakan, "Na'am barakallahu fikum la'allahu yukhafifu anhum ma lam Semoga yang ditancapkan tadi itu bisa memperingan adab mereka berdua selama belum nama barakallahu fikum belum kering. Maksudnya selama masih basah itu itu termasuk kekhususan Rasulullah. Jangan dikiaskan dengan orang zaman sekarang ini. Buktinya Rasulullah juga menancapkan pelemah kurma. Kita tancapkan bunga katanya. Itu kias yang fasid. Itu khusus Rasulullah itu ya. Karena Rasulullah tahu kan, kita tahu dari mana kalau orang di dalam di, di dalam kuburan disiksa, tahu dari mana Allah kita? Enggak tahu kan? Tapi Rasulullah tahu. Eh? Nah, barakallahu fikum mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga benar ketika Rasulullah menancapkan itu benar. Karena tahu. Nah, kalau kita tahu enggak kita? Enggak tahu. Oleh karena itu cukup bagi kita untuk mendoakan. Mendoakan barakallahu fikum. Mendoakan pun enggak harus ke kuburan. Dari rumah pun sampai enggak? Sampai. Nah, barakallahu fikum. nan. Ya, banyak doa-doanya di antaranya Allah maghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kedua orang tua meninggal atau bapaknya atau ibunya, doa-doa yang lainnya banyak sekali. Naam barakallahu fikum. Naam. Kalau mau mendoakan umum lewat di area perkuburan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'allaha lana wa lakumul afiyah. Itu kan Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin gitu ya. Nah, kemudian nasallahu wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nasallaha lana wa lakumul afiyah. Nah. Artinya keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri kuburan. Dari kalangan mukminin dan muslimin, orang kufar enggak dapat. Ya enggak? Orang kufar enggak dapat walaupun di kuburan itu orang kufar campur baur dikubur di satu perkuburan, tapi enggak dapat mereka karena minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita semuanya akan nyusul. Pertanyaan atau enggak kita semuanya akan nyusul? Pasti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menyusul? Kemudian mendoakan apa tadi? Nas'allaha lana wa lakumul afiyah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dan untuk kita semuanya keselamatan. Bayangkan, itu doa yang bagus. Itu yang doa yang Rasul ajarkan kepada segenap para sahabat ketika ziarah berkunjung atau melewati area perkuburan atau berhenti sejenak mendoakan enggak masalah. Paham ya? Itu kalau kuburannya kuburan kaum mukminin, muslimin atau campuran. Tapi kalau murni kuburan orang kufar ya jangan. Karena mendoakan orang kufar kebaikan tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan mendoakan orang kafir dengan hidayah ketika masih hidup. Nasallaha an yahdiyahum labas. Tapi kalau orang kafir masih hidup antum doakan hafizakallah. Hafizakallah wa ra'ak misalkan. Jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia dapat hidayah dulu. Allah. Nasallaha an yahdiyah. Nasallaha an yahdiyahum hidayah. Yang paling penting untuk mereka hidayah dulu. Nanti kalau sudah masuk Islam baru hafizahullah wa misalkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau belum masuk Islam hidayah terlebih dahulu. Nah. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat di sini. Wa yas'alani, kemudian dua malaikat tadi menanyai si mayit. Siapa malaikat tadi? Dua-dua tadi. Mungkar dan Nakir menanyai, "Man rabbuk? Madinuk? Man nabiyuk?" Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Tiga pertanyaan ini pertanyaan yang besar barakallahu fikum na'am. Walaupun di dunia kita bisa mendengar kemudian bisa menjawab, tapi nanti di akhirat yang menentukan adalah amalan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seperti orang-orang awam yang mereka sebagian mereka enggak mau belajar, kalau cuma tiga pertanyaan kecil katanya, tak jawab sekarang pun bisa katanya. Gaya nah, gayanya seperti itu gayanya. Nanti di akhirat itu lain, alam kuburan itu lain. Sesombong apapun seperti itu tadi berbahaya gitu loh. Nah, sebagian orang gitu. Nah, sebagian orang itu cuma tiga pertanyaan itu kecil. Tak jawab sekarang pun bisa daripada nanti sekarang saja. Ini akal ini sumbernya. Allah mustahil hawa nafsu seperti ini. Kita lihat. salah satu as'ilatin tiga pertanyaan. Fa'in in ajaba anha bijawabin sahih naja wa faza wa aflaha Allah. Jika dengan tiga pertanyaan tadi si mayat bisa menjawab dengan jawaban yang benar, niscaya si mayat tersebut selamat, beruntung dan mendapatkan kemenangan. Masya Allah. Tiga pertanyaan. Man rabbuk, madinuk, man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Tiga pertanyaan tersebut. Wa in lam al-jawab khaba wa khasira wa dhalla sa'yuhu. Allahu musta'an. Namun jika si mayat tadi tidak bisa menjawab, niscaya dia akan bangkrut, rugi dan tersesat usaha dan upayanya. Jadi nggak bisa lagi. Karena nanti akan dijelaskan dalam hadis yang akan kita baca nanti kebahagiaan bagi orang-orang yang bisa jawab bagaimana dibentangkan kasur dari surga. Kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Ditampakkan surga di hadapannya. Bayangkan. Saking senangnya si mayit mengatakan, Ya Rabb, akimus sah wahai Rabbku tegakkanlah hari kiamat karena segera ingin merasakan yang hakikatnya sebaliknya orang yang tidak mampu menjawab bagaimana ha ha la adri aku enggak tahu sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu aku cuma mendengar orang mengatakan seperti ini aku ikutin bayangkan taklid taklid ini terbawa sampai di akhirat sampai di kuburan taklid dia. Aku dengar orang katakan seperti ini ya aku ikutin. Bayangkan hati-hati. Taklid itu berbahaya sekali. Sampai di kuburan aja masuk taklid dia. Allah musta'an. Apa balasannya? Balasannya dipukul dengan palu yang besar. Paham ya? Kalau seandainya Naam barakallahu fikum teriakannya itu terdengar oleh penduduk Naam muka bumi ini bisa dikatakan apa? pingsan. Kenapa? Karena pukulannya sangat dahsyat keras. Itu dalam riwayat yang lainnya. Riwayat yang lain juga disebutkan apa? Kuburannya disempitkan hingga tulang rusuknya patah, bayangkan tuh. Berdempetan patah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dibentangkan kasur dari neraka, ditampakkan neraka di hadapannya. Saking takutnya dia mengatakan, "Ya rab la tuqimis Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Takut. Karena di kuburan sudah mengerikan apalagi kalau sudah hari kiamat tiba, lebih mengerikan lagi. Ikhwani fi din azza azakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Allahumma sallim sallim. Naam. Kita lihat sini, qaulun nadim rahimahullah wala tangkuran jahla. Ini ucapan pantun yang kemarin kita baca itu kalamnya Al-Imam Abdullah bin Na'am barakallahu fikum bin Abi Dawud, Abu Bakar bin Abi Dawud, wala tangkuran jahlan nafilan munkara walal hawda wal mizana innaka tunsahu Kata beliau, ucapan Nazim itu ucapan Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud wala tangkuran jahla yakni asy-syai'ul ladzi tajahaluhu la tungkiruhu. Ini penting ini. Sesuatu yang kamu enggak tahu itu jangan kamu ingkari. Kenapa? Falaisa kullu syai'in tajahuluhu tungkiruhu. Kata beliau, falaisa kullu syai'in tajahaluhu tungkiruhu. Maksudnya bagaimana? Karena tidak setiap sesuatu yang kamu enggak tahu itu harus kamu ingkari. Paham ya? Jadi jangan setiap sesuatu yang kamu nggak tahu harus kamu ingkari. Sekarang kita tahu nggak tentang hari kiamat kapan tibanya? Ya'jud Ma'jud kapan datangnya tahu nggak kita? Nggak tahu, jangan kamu ingkari. Karena apa? Karena tidak sesuatu tidak setiap sesuatu yang kita nggak tahu itu harus kita ingkari. Paham ya? Terkadang harus kita ingkari, terkadang ada perkara yang kita nggak mengetahui tapi harus mengimani. Tentang hari adanya apa nih? Ya'jud Ma'jud atau Dajjal. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla kita lihat sini, bal tu'minu bima sahha wa bima sabata wa illam ta'rifhu wa lam tudrikhu kata beliau. Bahkan engkau wajib mengimani dengan apa-apa yang telah sahih, yang telah benar datangnya walaupun kamu tidak mengetahuinya dan kamu tidak menjumpainya. Iya enggak? Kisah masalah Nabi Nuh alaihissalam zaman Nabi Nuh. Tahu enggak kita? Kita tahu nggak pernah nggak menyaksikan? Nggak pernah, tapi harus kita yakini kebenarannya. Karena datang kisahnya dalam Al-Quran. Nah seperti itu. Kita lihat. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman. Bal kadzabu bima lam yuhitu ilmi walamma ya'tihim ta'wilu kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Bahkan mereka mendustakan perkara-perkara yang mereka tidak mengetahui dengan ilmunya ilmu mereka tidak melipu, tidak mengetahui, mereka mendustakan. Tapi tatkala telah datang kepada mereka hakikatnya, baru sadar oh ternyata ini. Bayangkan itu, sadarnya setelah tahu, setelah datang, tapi sebelum datang, sebelum nampak hakikatnya, mereka enggak mengimani. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Seperti itulah orang-orang sebelum mereka mendustakan fal wajib an tu'mina bima sahha 'anillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa in lam ta'rifhu wa tatasawwarhu. Yang wajib adalah engkau beriman dengan semua perkara yang telah benar datangnya dari Allah dan Rasulnya walaupun kamu tidak mengetahuinya dan tidak apa tidak memiliki gambaran tentangnya ya enggak perkara-perkara yang terjadi terdahulu kita mungkin enggak tahu kejadiannya gambarannya pun nggak tahu juga. Tapi karena disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah wajib kita untuk mengimaninya. Itu maksudnya. Mahum sholat ya. Mahum akhdul afur. Ya eh, na'am. Kita di sini. Fa inna hada lahu mustaqbalun ya fi. Fa inna hada lahu mustaqbalun yaqa'u Karena sesungguhnya perkara seperti ini bagi orang tersebut mustaqbal akan datang, akan terjadi nanti. Likulli nabain mustaqar wasaufa ta'lamun. Dan setiap kabar yang telah ditetapkan itu pasti akan apa? terjadi wasaufa ta'lamun dan kelak mereka akan mengetahui. Kelak ini menunjukkan nanti. Saufa menunjukkan apa? Mustakbal ba'id, nanti, kelak mereka akan menyaksikan dan akan mengetahuinya. Fal anba'u wal akhbaru allati ukhbirtum biha kullu syai'in lahu waqtun. Maka anba itu kabar-kabar, berita-berita alatnya ukhbirtum yang telah dikabarkan kepada kalian tentang berita tersebut, kullu syai'in lahu waktun Masing-masing sesuatu tersebut memiliki waktunya. Waktu munculnya Dajjal akan datang nanti. Waktu munculnya siapa? Yakin ma'jud akan datang. Turunnya Nabi Isa alaihissalam akan datang juga. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Idza ja'a waqtuhu dohar Apabila telah datang waktunya, dohar akan nampak. Inilah yang nah barakallahu fikum yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita mengingkari perkara-perkara yang belum terjadi padahal sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Naam. Fawajibuna al-imanu bih. Maka yang wajib untuk kita semuanya mengimani dengannya. Li'annahu kalamullah jalla wa ala alladhi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Dikarenakan itu adalah ucapan Allah taala yang tidak ada kebatilan mendatangi dari hadapannya tidak pula dari belakangnya. Paham maksudnya ya? Semuanya akurat. Al-Qur'an dan As-Sunnah, dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamu Rasulih sallallahu alaihi wasallam hawa dan juga ucapan Rasulullah sallallahu yang beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap sumbernya dari hawa nafsu, melainkan na'am barakallahu fikum ucapan tersebut adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala na'tamidu ala uqulina, jangan sekali-kali kita bersandar kepada akal-akal kita. Wa inna ma na'tamidu fi umuril ghaib 'ala al-wahyil munazzal. Akan tetapi kita bersandarkan pada perkara-perkara yang ghaib kepada wahyu yang telah diturunkan wala natadakhal bi'uqulina wa afkarina jangan ikut campur yang penting jangan ikut campur dalam perkara ghaib dengan akal-akal kita dan pemikiran-pemikiran kita enggak akan tembus Tanya. akal kita tuh dangkal pikiran kita terbatas sehingga terkadang enggak masuk akal masa sih masa sih seperti itu tapi kalau dengan dalil sami'na wa ta'na intahaina selesai Paham ya? Tapi kalau dengan akal kita masa sih orang sudah dikubur kok masih di dalam kuburan didudukkan kembali, enggak masuk akal. Nah, padahal kan ketika dikubur itu kan di atas ada papan kayu itu. Nanti kayunya pada naik semua. Ini bayangannya berarti udah keliru itu. Membayangkan kehidupan kuburan seperti kehidupan dunia keliru. Memang ketika kita kubur, kita arahkan ke, ke hadapan ke kiblat. Di belakang punggungnya kadang dikasih gumpalan-gumpalan batu atau tanah itu ya, kemudian di atasnya tutup oleh papan. Memang tertutup, tapi kan alamnya lain gitu loh. Kalau dibayangkan dengan akal gitu. Nanti berarti ketika didudukkan bagaimana papannya? Itu pikiran-pikiran yang apa dangkal. Jadi nggak perlu kita samakan dengan apa kehidupan dunia lain kehidupannya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani azza din azza Sampai anak pernah barakallahu fikum ditunjukkan ketika kami Nah, barakallahu fikum dakwah ke Makassar saat itu di daerah Takalar itu ada kuburan. Kuburannya itu dimasukkan dalam kamar. Kamarnya ada televisi, ada kipas anginnya. Bayangkan itu. Keyakinannya itu mungkin, mungkin saja ya, bisa <laughs> nonton televisi atau mungkin bisa kalau kepanasan ada kipas anginnya, sampai ikhwah pun Allah musta'an. Kuburan itu ya, kuburan ada kamarnya gitu. Nah, barakallahu fikum, kemudian dalam kamarnya itu ada televisi dan ada kipas anginnya. Masya Allah. Menunjukkan terkadang orang-orang itu berlebihan. Menganggap kehidupan apa? Kuburan itu sama dengan kehidupan dunia. Ini sangat jauh. Hati-hati barakallahu fikum kalau seperti itu. Nah, barakallahu fikum keyakinannya lain. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau disebutkan sini sebutkan barakallahu fikum wa umurul barzakh min umuril akhirah. Dan perkara-perkara barzakh, barzakh itu alam kuburan itu termasuk perkara-perkara akhirat. Semuanya kita akan apa? Akan ke sana. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka warah di sini artinya adalah ke depan. Wa mi waraihim ay amamahum. Maksudnya ya, dan di depan mereka di hadapan mereka ada barzakh, ada alam kuburan ila yaumi yub'atsun. Sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi alam kubur itu ada. Na'am barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Walau kata beliau, walau kasafna 'anil 'abdi ba'da wad'uhi bi qabrihi lawajadnahu kama wada'na. Ini kalau main akal. Kalau seandainya kita buka kembali seorang hamba yang sudah diletakkan dalam kuburan, niscaya kita akan menjumpai sebagaimana kita letakkan masih utuh katanya. Dibongkar lagi masih utuh. Eh, kata mereka nih ya, walakin huwa fi hukmi 'alamin akhir. Tapi walaupun utuh keadaan seperti itu, dia si mayat tadi itu hukumnya sudah berada di alam yang lain. Kita saksikan kelihatannya diam aja, iya ya enggak? Ya masih utuh memang, cuman alamnya lain gitu loh. Alamnya lain, merasakan perkara-perkara yang kita tidak merasakannya. Wa ma yadri alaihi la Perkara-perkara yang dia rasakan kita enggak melihatnya. Wa la nuhissu bihi dan kita tidak merasakannya. Li'annahu fi alamin akhar mughayyabin anna. Dikarenakan si mayat tadi itu berada di alam yang lain yang tertutup dari kita. Ikhwani fillah azza wa Jadi hendaknya kita senantiasa meyakini tentang adanya alam kubur. Semuanya kita akan apa? Akan menghampirinya, akan dimasukkan dalam kuburan tersebut. Harta benda, kekayaan, keluarga, istri, anak, gak dibawa kalau fikum. Dah bahkan pakaian-pakaian mewahmu, mewahnya pun tinggalkan di dunia. Nah terus bagaimana? Hanya beberapa helai kapan saja yang menyertai orang yang sudah meninggal dalam kuburan tersebut. Itu baru mukadimahnya, pembukaannya masih pakai kain kafan. Nanti kalau sudah hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bagaimana kemarin? Hufatan, uratan, hurla, wa buhma. Yusharun nasu yaumal kiamat, hufatan, uratan, hurla, wa buhma. Nanti manusia di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan tanpa beralas kaki, uratan telanjang, hurla tanpa berkhitan. Wa fi riwayah buhmah sendiri-sendiri. Bayangkan enggak ada ini, ini bapakku, ini ibuku, ini anakku, ini saudaraku, ini temanku enggak ada. Masing-masing bagaimana caranya menyelamatkan dirinya. Bayangkan para kalafik menunjukkan bahwasanya harta, kekayaan, kedudukan, jabatan atau yang semisalnya itu semuanya bisa dikatakan tidak bermanfaat kelak di akhirat. Yang bermanfaat adalah apa? Amalan-amalan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Qauluhu nakiran wa munkaran. Ini kedua-dua ini ismani lil malakain. Dua nama malaikat dihafal munkar dan nakir. Dua nama malaikat alladaini ya'tiyan lil mayyit fawra tafni. yang mana kedua malaikat ini datang mendatangi mayit ketika apa nah barakallahu fikum langsung ketika sudah dikuburkan kita pergi yang ngantar tadi pergi langsung didatangi dua malaikat tadi langsung datang mendudukkan si mayit itu fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yujlisanihi hayyan hayatan barzakhiyatan laysat mithla hayatihi 'alal ard. Ini penting. Dan dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya dalam keadaan kedua malaikat tadi mendudukkan si mayit tadi hidup lagi bayangkan. Mayitnya hidup lagi mayitnya. Tapi bagaimana? Kehidupan alam kuburan. Jangan dibayangkan seperti kehidupan di dunia lain sudah. Ini kehidupannya alam kuburan. Laisat mithla hayatihi 'alal ard. Tidak seperti hidupnya orang yang di atas muka bumi ini. Dia hidupnya udah di dalam bumi sana, alam kuburan. apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Wa inna ma hiya hayatul akhirah ini. Kehidupan dia adalah kehidupan akhirat sudah. Hanya hayatun ukhrawiyyatun Kehidupan akhirat la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kita mengingkari hari Naam hari akhirat yang awal daripada manazil tingkatan-tingkatan akhirat itu alam barzah, alam kuburan. Semuanya pasti akan menghampirinya. Naam. Wa tasmiyatuha bil munkar wan nakir. Sekarang penamaan munkar wan nakir itu kemana kenapa sih kok dinamakan munkar wan nakir? Kama warada fil hadis bi isnadin la ba'sa Sebagaimana datang dalam hadis dengan sanad yang la ba'sa tidak masalah untuk jadikan hujjah, fahiya tasmiyatun sabiratun. Penamaan munkar dan nakir ini penamaan yang benar adanya. Kita lihat kenapa? Li'anna ru'yata hadainil malakain mufzi'atun yastanqiruha al-insan wa yafza'u minha. Dikarenakan melihat dua malaikat ini mengagetkan dan orang yang melihatnya pun merasa mengingkari dan kaget karena mungkar nakir. Paham ya? Kan sebelumnya enggak pernah melihat. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Fahuma ya'tiyan bi suratin la ya'rifuha bi hayatihi Kedua malaikat itu mungkar dan nakir datang mendatangi si mayat dalam keadaan berbentuk dengan bentuk yang apa? Dengan bentuk atau postur yang tidak pernah manusia mengenalnya ketika masa hidupnya. Jadi kaget, kaget dan juga mengerikan. Wala puha, Maksudnya dia enggak mengenalnya. Fahada wajhu tasmiyatihima munkarun nakira. Inilah sisi penamaan keduanya karena apa? Karena orang itu mengingkari ketika melihat siapa kaget. Paham ya? Naam. Wa fi hadha raddun 'ala man yunkir hadhi tasmiyah wa yaqul hadha sabbun lil ini. Bayangkan ini. Ini bantahan kepada orang yang mengingkari penamaan ini. Katanya menamakan munkar munakir ini mencela malaikat katanya. Kita katakan tidak mencela. Memang seperti itu. Dinamakan munkar dan nakir karena si mayat ketika melihat itu kaget. Karena nggak pernah melihat apa sebelumnya ketika di dunia gitu loh. Paham ya? Sehingga ini bukan telaan pada malaikat karena sumbernya ada. Naqul hada laisa sabban lil malaikat. Ini bukan telaan kepada malaikat, bal hada min babi annal ladzi ya'tiyanihi yastanqiruhuma. Tapi ini merupakan bab merupakan bab apa? Masalah bahwasanya kedua malaikat yang mendatangi semuanya tadi itu Mayat tadi mengingkari keduanya, kaget gitu loh. Paham ya? Naam. Fasumiya bil munkar wan nakir. Maka dinamakanlah apa? Malaikat munkar dan nakir. Munkar karena diingkari, kaget itu loh. Nakir karena jarang dan bisa dikatakan enggak pernah melihat di dunianya. Kaget. Nah, mengagetkan dari itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, qaulu innaka tunsahu yakni ana ansahuka alla tunkira hadhihi asya. Maksudnya apa, apa maksudnya? Maksudnya kata Al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah, maksudnya engkau itu dinasehati. Aku menasehati kamu, jangan kamu mengingkari perkara-perkara ini. Maksudnya perkara hari akhirat itu benar adanya, jangan kamu ingkari. Wadid an-nasihat benar. Agama ini semuanya nasihat. Semuanya butuh apa? Nasihat. Jangan sampai kita malas wahana enggak suka dinasehati, jangan. Nasihat itu sumber apa? Hidupnya hati Hati itu kalau nggak pernah dinasihati keras hati itu. Paham ya? Nasihat itu bukan hanya khusus untuk para santri, gurunya pun masih butuh dinasihati, diluruskan kalau keliru. Jangan diamkan aja wahana sungkan dengan Pak Ustaz, sungkan dengan guru masuk guru diluruskan. Kalau bengkok diluruskan, kalau keliru dibenarkan. Paham ya? Maksudnya apa? Kekeliruan tadi dijelaskan. Ini keliru Ustaz. Afwan yang benar seperti ini. Ustaznya pun harus apa? Lapang dada dalam menerima kebenaran tersebut. Jangan sombong. Karena kalau sombong apa? Batarul haqqi wa ghamtun Itu hati-hati. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Karena sudah jadi ustaz, guru, muridnya mengingatkan, wah, santri itu diam saja. Enggak usah banyak bicara. Kalau ustaz ngomong A itu mesti benar. Kalau udah ngomong itu bahaya sekali. Atau sudah ada yang menganggap maksum, Syekh Fulan kalau udah ngomong seperti ini mesti benar. Masa Syekh Fulan keliru, kita katakan orang nggak masuk dari kesalahan. Apa maksudnya ya? Jadi ingat baik-baik nasihat itu tidak khusus hanya untuk para santri, para murid itu ya. Bahkan nasihat itu umum. Mau santrinya, gurunya, ustadznya, syekhnya pun kalau keliru dinasihati. Ini penting ini. Ad-dinu an-nasihah. Sudah kita lewati pembahasannya. Dari mana kok pembatasan bahasanya agama itu benar-benar nasihat? Ad-din mutada. Isi bahasa Arabnya ya. dimutada. mubtada. An-nasihah khobar. Khobar ini artinya nakiro Khobar itu artinya nakiro Tapi di sini an-nasihah itu kok ma'rifah. Nah, khobar ketika datang bentuknya ma'rifah memberikan faedah asr, pembatasan. Maksudnya bagaimana? Agama itu benar-benar nasihat nasihati untuk sholat, ya enggak? Nasihati untuk puasa, nasihati untuk menghindarkan diri dari perkara maksiat, menasihati diri untuk bersabar, bersyukur, nasihat semuanya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum oleh karena itu, kalau kita mengingatkan itu jangan sampai antum merasa wah ana enggak suka diingatkan. Semuanya harus lapang dada. Selama itu kritikan, nasihat yang bagus harus dia siap untuk menerimanya. Nah, barakallahu fikum jangan nah barakallahu fikum berkelit atau jangan malah enggak suka. Paham ya? Itu perlu ditanamkan di benak-benak kita karena biasanya kalau sudah jadi ustaz itu biasanya ya Nah barakallahu fikum yang mereka enggak sadar makna kiber makna batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia, biasanya sulit dinasihati. Karena menganggap yang nasihat itu masih kecil. Paham ya? Wah, antum baru anak kemarin sore belajar dulu bahasa bahasa Arab aja masih pletat-pletat katanya. Paham ya? Nah, bahasa Arab gundul aja belum bisa kok sudah nasihati ustaznya. Bukan masalah gundul enggak gundulnya. Paham ya? Yang jadi permasalahan itu yang disampaikan itu benar apa enggak? kritikan tersebut benar atau tidak. Kalau benar ya harus menerima. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Seperti itu. Itu perlu kita tanamkan di benak kita karena nah barakallahu fikum sifat tadi itu al-kibr batarul haqi wa khamtun nas sebab penghalang masuk surga. Sebab penghalang masuk surga Rasulullah mengatakan la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga secara langsung Orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil biji sawi daripada kesombongan. Dijelaskan di akhir hadis apa kata Rasulullah? Al-kibru batarul haqqi wa qamtun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu hati-hati. Datang dari manapun kebenaran al-haq diambil, dibenarkan. Tapi mengambil kebenaran harus dari orang yang benar-benar jujur di dalam menyampaikan al-haq dari ahlus sunnah wal jamaah karena ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka menyampaikan kita berharap semoga dia continue dengan ucapannya. Paham ya? Karena Rasulullah menyatakan atau na barakallahu fikum Imam Muhammad bin Sirin rahmatun alaih dia beliau mengatakan apa? Inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan. Al-haq itu yang kita ambil, itu kita harus tahu sumbernya dari mana. Paham ya? Jangan sampai kita sembarang orang kita mengambil. Tapi kalau al-haq yang yang disampaikan oleh orang, selama itu al-haq harus kita benarkan itu al-haq. Cuman mengambilnya dari mana? Kata beliau, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah taala masih di awal-awal mukadimah sahih Muslim itu, fayungdur ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Thumma yunzar ila ahli bid'ah fala yubhat hadithuhum. Ini syahidnya. Dilihat, oh ternyata al-haq itu hadisnya dari ahli sunnah, diambil hadisnya. Dilihat lagi, oh ternyata dari ahli bid'ah wa dalal, dari bismil, tinggalkan. Seperti itu caranya. Tapi kalau al-haq, ingat-ingat bedanya ya. Al-haq dari manapun datangnya wajib kita benarkan. Tapi mengambilnya, mengambilnya harus dari ahli sunnah. Kenapa? Karena pengaruhnya besar kalau fikum. Ilmu itu adalah apa jadi Agama. Fangduru amman takhuduna dinakum. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini sekedar apa? Enam selingan mengenai seputar agama itu benar-benar nasihat jadi jangan sampai antum marah ketika mendengarkan nasihat. Nah, barakallahu fikum kita semuanya harus lapang dada, harus siap menerima resiko. nah barakallahu fikum konsekuensi daripada agama ini. Jadi dalam artian ketika salah, keliru ya siap untuk apa kembali berjalan yang benar. Kita lihat. Karena qala sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna untuk siapa liman untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk para rasul, untuk rasulnya, untuk segenap para pemimpin kaum muslimin dan amatihim dan kaum muslimin secara umum. Manusia secara umum butuh nasihat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat saudaranya maka hendaknya dia melakukannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul tanfa'ul mu'minin." Artinya apa? Berilah peringatan. Karena sesungguhnya di dalam peringatan nasihat itu bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Ikhwani fillah azza wa jalla, ini nasihat dari seorang imam. Innaka tunsahu. Sungguh engkau dinasihati. Fanatim rahimahullah yaqul ana ansahuka alla tunkira ma sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Aku nasihati kamu, jangan kamu mengingkari apa yang sudah sahih, sudah benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa fil Qur'an was sunnah dan yang telah datang dalam Al-Qur'an was sunnah kama angkarahu kama angkarahu al-mu'tazilah wa ahlud dalal alladziina yahtamiduna ala uqulihim wa aqdarihim sebagaimana telah mengingkari siapa? Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang sesat yang mereka menyandarkan nah barakallahu fikum mereka bersandar kepada akal-akal mereka dan juga pemikiran-pemikiran mereka. Mu'tazilah ingat-ingat siapa pemimpin Mu'tazilah kemarin? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha Al-Ghazzal, hati-hati. Pandai bicara, pandai ngomong, tapi sayangnya tidak bisa mengucapkan huruf ra. Paham ya? Dan sayangnya juga tidak di atas al-haq. Oleh karena itu jangan antum tertarik. Orang yang pandai bicara itu banyak. Orang hizbiyun juga banyak pandai bicara. Eh, pandai bicara memutarbalikkan fakta. Oleh karena itu dengan semakna al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan u'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka orang-orang ahlud dalal diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian. Maksudnya apa? Enggak suci. Nah, akidahnya dari apa? Kotoran-kotoran kesyirikan, kebitahan atau yang semisalnya. Oleh karena itu orang cerdas banyak itu ya. Jadi antum atau kita semuanya jangan sampai tergiur tertipu dengan apa? Al bid'ah dalal yang pandai bicara tadi itu. Nah, barakallahu fiikum walaupun dikenal dengan apa? Dikenal dengan ustaz akhir zaman, atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas banyak pandai bicara, mutar balikan fakta, dikait-kaitkan dengan virus corona, akhirnya bikin orang gelisah. Kerja pun takut. Wah, akhirnya kemana-mana pun takut. Allah mustahil. Sudah kita lewat pembahasannya, nggak perlu dibahas panjang lebar lagi. Kata beliau di sini, fal tahdar min tariqatihim maka hendaknya engkau berhati-hati dari metode dan prinsip mereka wattabi'in nusus dan ikutilah nas-nas atau dalil wa amin bima ja'at bihi an-nusus as-sahihah dan berimanlah dengan apa yang telah datang di dalam nas-nas yang sahih dalil yang sahih wa hadha min al-imani billahi subhanahu wa ta'ala yang mana ini merupakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkata al-imam al-auza'i rahimahullah siapa al-imam al-auza'i namanya Abu Amr Abdurrahman bin Amr rahimahullah beliau mengatakan alaika bi tariqis salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul itu ucapannya sangat bagus sering antum dengar ya dengan semakna atau bisa cek sendiri alaika bi athari man salaf alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wajib atasmu untuk meniti jejaknya para salaf walaupun manusia menolakmu mengusirmu benci kepadamu nam wa iyyaka wa ara ar-rijal Hati-hati kamu dengan pemikiran-pemikiran para tokoh. Sumbernya dari pikiran, dari akal dan itu bukan dari dalil. Wa in zakhrafuhu lakabil qaul. Walaupun mereka menghias-hiasi di hadapanmu dengan ucapan yang indah bayangan itu. Nah, jadi hati-hati para pun Dalil itu sumber utama. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is Sering anak ulang-ulangnya kalamnya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarij Salikin, wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling diri dari dalil, menjauh dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi dalil itu sumber. Jangan sampai kita lari dari dalil barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu kalau ada kelompok sesat, alu bidak wa hisbiun menyodorkan suatu syubhat atau suatu perkara yang nah barakallahu fikum butuh dalil kita sebutkan kulhatu hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan argumen kalian. Bukti kalian, dalil kalian kalau kalian jujur. Bukan kata sebulan, kata alan. Bukti argumen dalil itu kalau Allah, kalau Rasul. Itulah ilmu. Oleh karena itu Al-Imam bin Qayyim al jawziyah rahimahullah menyatakan dalam dalam beliau, beliau menyatakan apa? Nah, barakallahu fikum. Apa itu masalah ilmu? Apa kata beliau? Ingat enggak? Hah? Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah apa? Mengenal petunjuk beserta dalilnya. Selain itu, paham ya? Ilmu dan taklid kata beliau la yastawiyan, enggak sama. Karena taklid itu apa taklid itu? Taklid itu definisi yang sering diungkapnya oleh para ulama di antaranya adalah kalamnya siapa? Al-Imam Al-Amriti rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum dalam kitab apa? Nah barakallahu fikum Nabil Marafat beliau mengatakan takliduna qabulu qaulil qa'ini min ghairi dzikri hujjatin Nah, kita lewati dulu ya. Takliduna qabulu qaulil qa'ini min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Takliduna qabulu qaulil qa'ini min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Artinya taklid menurut kami menerima ucapan orang yang berkata tanpanya menyebutkan hujah bagi orang yang bertanya. Ini bagaimana hukumnya? Boleh, rabak sabi. Dalilnya bagaimana? Enggak perlu tanya dalil, yang penting boleh, boleh. Paham ya? Kalau ustaz sudah bilang boleh, boleh. Enggak usah banyak bicara. Langsung sami'na wa ta'na misalkan. Jangan. Kalau butuh dalil tanyakan dalilnya. Kalau enggak tahu paling-paling paling ustaznya merujuk, gitu loh. Merujuk maksudnya kalau mau tahu dalilnya mungkin anak perlu terlupakan bisa cek dalam Fathul Bari atau dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lebih bagus daripada bilang kalau oh, ustaz sudah bilang boleh, boleh Paham ya? Untuk menguatkan pendapatnya itu kurang tepat. Paham ya? Jadi dalil itu harus ada barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Hafizakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pembahasan mengenai enam datangnya malaikat di alam kubur mulai mulai dari awal kali orang itu dikubur kemudian didatangi malaikat ditanya dengan tiga pertanyaan tadi kita tunda pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin